Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang harus selalu kita ingat bahwa ada musuh abadi dalam hidup kita. Musuh itu adalah syaitan dalam permusuhan biasanya ada yang kuat, ada yang lemah. Saitan begitu juga. Saitan itu bisa kuat, bisa lemah di hadapan manusia. Karena kita harus mengalahkan syaitan, maka kita ini seharusnya menjadi orang yang kuat di hadapan syaitan bukan malah menjadi orang yang lemah. Nah, dalam pandangan syaitan, siapa sebenarnya yang diakui oleh syaitan sebagai orang yang kuat sehingga syaitan itu sulit untuk menggoda manusia, sulit untuk menaklukkan manusia. Nah yang pertama ini ada empat yang pertama adalah orang yang memiliki kekuatan iman. Orang-orang yang memiliki kekuatan iman adalah orang-orang yang dianggap oleh syaitan sebagai orang-orang yang kuat. Maka tadi ayatnya saya katakan, Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Kalau orang punya keimanan yang kuat, maka dia tidak akan tutup begitu saja kepada syaitan. Dia tidak akan turuti langkah-langkah syaitan. Makanya syaitan mengakui disebutkan di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun ala alladziina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman dengan sebenar-benarnya, maka orang beriman itu tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Sesungguhnya kaisar tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Oleh karenanya tugas kita kemudian adalah bagaimana selalu mengokohkan iman agar kaisar tidak bisa berkuasa atas diri kita masing-masing. Syaitan juga tidak berkuasa, tidak bisa berkuasa di dalam ayat ini disebutkan kepada orang-orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Maka yang kedua adalah syaitan itu tidak bisa mengalahkan, syaitan itu tidak bisa dianggap kuat dan dia juga tidak merasa kuat di hadapan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bertawakal itu menjadi sangat penting. Apa itu tawakal? Menyerahkan, mempercayakan, atau mewakili urusan kepada orang lain. Tapi kalau dalam konteks tawakal kepada Allah adalah menyerahkan segala perkara ikhtiar dan usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berserah diri kepadanya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Dengan kata lain, orang bertawakal itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah, sesudah dia berikhtiar, sesudah dia berusaha semaksimal mungkin. Maka tawakal itu menjadi salah satu dari ciri orang beriman yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hati. Disebut nama Allah bergetar hati. Itu orang yang imannya kuat, imannya baik nama Allah disebut dalam azan. Apa maksudnya azan? Memanggil orang untuk sholat. Maka orang yang hatinya berdusta ketika disebut nama Allah dalam azan, dia segera penuhi panggilan sholat. Begitu seterusnya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah imannya. Iman bertambah kuat dengan dibacakan ayat ayat-ayat Al-Quran semakin dibaca, semakin dikaji, semakin diperdengarkan, itu semakin kuat keimanan kita. Dan orang yang beriman itu cirinya juga adalah wa Allah, rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal kepada Allah Tuhan mereka. Dengan begitu maka orang tawakal itu bukan orang yang menyerah begitu saja, tanpa usaha itu nggak tawakal. Kalau orang tawakal dia usaha dulu, baru dia serahkan keputusannya kepada Allah. Maka dulu di zaman Nabi ada orang datang ke rumah Nabi, dia menunggang keledai, Nabi lihat dari dalam rumahnya kalau ada orang datang menunggang keledai, ternyata orang itu ketika sampai langsung berada di pintu rumah Nabi. Mengucap salam, dijawab, dipersilakan masuk, maka Nabi tanah. Tadi nampaknya kamu datang kemari menunggang birthday. Betul, saya memang menunggang birthday. Apa sudah kamu ikat selesai itu? Kata orang itu, belum, belum saya ikat. Saya sih bertawakal saja kepada Allah. Kalau Allah menghendaki dia ke mana mana meskipun dia ada ikat, dia ke mana mana Kata Nabi, tawakal bukan begitu. Ikat dulu selesai selesaimu, baru serahkan kepada Allah. Nah kenapa orang tawakal itu sampai menjadi kuat di hadapan syaitan? Karena kalau orang bertawakal, seandainya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, itu dia tetap berusaha lagi dengan baik. Dia serahkan kepada Allah Taala. Itu begitu. Tapi kalau orang tidak bertawakal kepada Allah, dia berusaha sudah maksimal, tapi ternyata hasilnya belum seperti yang dia harapkan, nanti akan dia bilang, ya percuma saja saya usaha. Dengan jujur, dengan sungguh-sungguh saya berusaha ternyata dapatnya tidak banyak tidak seperti yang saya inginkan daripada begitu ya mendingan tidak usah jujur mendingan tidak lupa usaha yang halal atau dia bilang apa percuma saja saya usaha nah disitulah saya nanti masuk Begitu mudah saya masuk kepada orang yang tidak bertawakal. Kenapa? Orang itu merasa usahanya sia-sia. Akhirnya menutup Baik. Maka kepada Rasul diingatkan betul agar bertawakal kepada Allah. Di dalam surat Ali Imran 159 maka disebabkan Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walaupun takal sudah balik dalam kalbi dan fadlu min hawli. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kata tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Fakku anhum, maka maafkanlah mereka. sesudah maafkanlah mereka, wasfir lahum, mohon Lalu wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka. Apabila azamta, tawakkal Allah. Apabila kamu sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Jadi kasus ayat ini turun karena waktu itu sebabnya adalah Nabi begitu kecewa berat kepada para sahabat sesudah perang Uhud kalah. Padahal perang Uhud itu awalnya menang, tapi karena ada sahabat-sahabat yang indisipliner, sahabat kurang disiplin, maka menyebabkan perang ini jadi kalah. Bahkan 70 sahabat mati. Di antara yang mati itu pamannya nanti namanya Hamzah. Kecewa berat nanti, tapi nanti diingatkan seolah-olah Allah ingin mengatakan perjuangan masih panjang. Oleh karenanya kamu harus lakukan konsolidasi lagi. Untuk itu berlemah lembut, jangan kasar kepada para sahabat. Ini contoh. Nah kemudian yang ketiga siapa sebenarnya orang yang kuat di hadapan syaitan adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itulah orang yang kuat di hadapan syaitan. Ikhlas itu artinya bersih, murni, dan tidak ada campuran. Maksudnya adalah bersihnya hati dan pikiran dari motif-motif selain Allah dalam beramal. Ini memang agak susah untuk menjadi ikhlas itu karena bagaimana tidak ada motif selain Allah dalam beramal. Motif kita hanya hanya Allah. Mencari ridha Allah kita lakukan karena Allah. Ini bukan perkara mudah. Sebab ada kalanya orang Pria dalam beramal. pria dalam berbuat baik itu adalah dia berbuat baik karena ingin mendapat pujian eh, uh, orang. Maka orang yang berbuat baik karena ingin dapat pujian, ini tidak ada nilainya di hadapan Allah. Atau dia sudah berbuat baik, sudah selesai. Tidak ada orang yang memujinya, sudah selesai dia berbuat tapi suatu ketika dia berbuat baik lagi. Suatu ketika dia berbuat baik, ada orang mengetahuinya, ada orang melihatnya. Ya, sebut saja misalnya nyumbang. Nah, sumbangan yang dulu gak ada orang tahu. Sumbangan yang salah orang tahu. Ketika orang tahu, itu orang malah memujinya. Wah, bapak ini hebat sekali, dermawan jadi orang Orang-orang nyumbang 50 ribu, bapak nyumbang sendiri 1 juta. Apa terus kata dia? Ini terus berapa? Di masjid yang mana itu, saya nyumbang 2 juta. Nah, dia menceritakan nyumbang 2 juta di masjid yang kanan, maka itu namanya sumah Sumah, sumah itu memperkenalkan kebaikan yang dilakukan karena mengharap pujian orang. Itu sumah. Yang yang sekarang tidak ada nilainya, yang sudah dicatat nilai oleh malaikat, sudah disimpan dalam dokumen Allah, eh itu nanti dihapus. Kenapa? Karena ternyata dia sumah, Dia mengharapkan pujian orang melalui memperkenalkan kita yang dan dia lakukan. Jadi eh, sangat penting ikhlas itu yang membuat amal manusia itu akan diterima oleh Allah. Allah tidak menerima amal kecuali amal yang dikerjakan dengan ikhlas karena dia semata-mata dan dimaksudkan untuk mencari keridoannya. Jadi bukan mau cari simpati orang, bukan mau cari kesenangan orang, tapi kesenangan Allah yang dicari. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, syaitan mengatakan di hadapan Allah di dalam surat Al-Hijr disebutkan Allah ceritakan dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 39 sampai ayat 40 Allah rabbi bima aghwaytani la tuzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in Illa ibadaka minhumul mukhlasih. Iblis berkata, Saitan berkata, Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku tetap, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Jadi saya sendiri mengakui dia tidak mampu menggoda orang-orang yang ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Aku tidak bisa menggoda dan menyesatkan mereka. Ini pengakuan Iblis, pengakuan syaitan di hadapan Allah Subhanahu Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang iman kita itu menjadi sempurna apabila kita ikhlas. Man aqta lillah ta'ala wa man lillahi ta'ala wa hatta lillahi ta'ala wa abghadha lillahi ta'ala wa ankaha lillahi ta'ala faqad istamala faqad istamala iman. Barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Tadi di awal orang kalau imannya sempurna, imannya bagus, nggak bisa kaitan mengalahkannya, nggak bisa kaitan menggodanya. Maka kalau orang memberi, menolak, mencintai, membenci, sampai menikah, semua karena Allah, itu imannya sempurna. Nah, cuma kan sering orang kalau mau beli, bukan karena Allah. Ada sesuatu yang ingin dia eh, capai. Apalagi dalam konteks politik. Maka kita memberi, maksudnya memberi, dia milik dia, ketika nggak milih dia, dia nyesel telah memberi. Orang sini mau nggak ada dasar nggak tahu terima kasih. Saya sudah banyak bantu, nggak milih saya. Dipilih enggak, pahalanya enggak nanti hari ini. Baik. Singkat. Nah, yang keempat, syaitan itu juga merasa lemah atau orang yang kuat di hadapan syaitan itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berzikir. Orang kalau ingat kepada Allah, dia tidak akan menyimpang dari ketentuan Allah. Syaitan lemah itu. Gak bisa syaitan menggoda manusia, manusia yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 201 Allah berfirman sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari syaitan digoda oleh syaitan mereka ingat kepada Allah mereka berpikir kepada Allah maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya akhirnya tidak jadi melakukan perbuatan yang berasal dari keinginan Itulah pentingnya orang berzikir sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kita untuk berzikir bahkan ini penekanan yang sampai menggunakan kata banyak di dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran Hai orang yang beriman, berpikirlah kamu kepada Allah dengan pikir yang sebanyak-banyaknya. Cuma satu ini perintah dari Allah yang menggunakan kata banyak. Berpikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tidak ada perintah sholatlah kamu sebanyak-banyaknya. Kuatlah kamu sesering-seringnya pergi hajilah kamu sesering-seringnya. Nggak sesering itu. Sampai kata menggunakan kata banyak, yang menggunakan kata banyak hanya berzikir. Karena apa? Berzikir itu tidak mengenal waktu. Kalau sholat ada waktu-waktunya. Sholat tahajud boleh jadi jam Enggak, ada waktunya. Sholat duha yang segini boleh. Enggak, ada waktunya. Tapi kalau zikir, kapan saja nggak pakai waktu. Berpikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya karena dia nggak pakai waktu. Pikir kapan saja. Berpikir juga bisa kita lakukan di mana saja. Di mana saja. Kalau di WC yang tidak boleh adalah menyebut nama Allah Biasanya eh, yang tidak boleh berpikir dalam arti sah menyebut nama Allah, tapi berpikir dalam arti berpikir dengan hati, selalu merasa Allah hadir di hati kita, kita tidak tidak dilarang. Kita selalu ingat kepada Allah meskipun diresek, tapi tidak boleh kita menyebut nama Allah. Maka mau makan kita sebut nama Allah, habis makan sebut nama Allah mau tidur bangun tidur dan seterusnya itu menunjukkan pikir nggak mengenal waktu nggak mengenal tempat dalam berbagai situasi dan kondisi kita berpikir kepada Allah. Inilah empat orang yang oleh syaitan diakui sebagai orang-orang yang kuat sehingga syaitan mengalami kesulitan dalam menggoda manusia orang yang beriman, orang yang e, bertawakal, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini membuat kita bisa memperkuat ketahanan rohani kita dalam menghadapi godaan-godaan syaitan setiap saat terjadi godaan-godaan syaitan itu. Mengingat waktunya yang terbatas, kita cerita pada di sini. Insya Allah kita tamu pada pada lain. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.